Bahkan seorang dimasukkan surga dengan sebab lisannya dan seorang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan lisannya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan, menjadikan baginya dua mata dan memberikan lidah serta dua bibir. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, "Innal mu'min idza arada ay yatakallam nazar." Sesungguhnya seorang mukmin itu jika ia ingin berbicara, dia melihat terlebih dahulu in kana kalamuhu lahu yatakallam bih jika pembicaraannya itu adalah kebaikan untuknya maka dia pun berucap dan berbicara dengannya wa in kana kalamuhu alaihi amsaka an adapun jika ucapannya adalah sesuatu yang buruk baginya dan kejelekan baginya maka dia pun menahan dari ucapan tersebut karena seorang mukmin mengetahui bahwasanya ucapannya dan pembicaraannya berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun yang terucap dari, lisan kecuali ada dua malaikat yang sangat dekat dan terus-menerus mengawasi. Jamaah sekalian yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan memerintahkan kepada setiap orang untuk menjaga lisannya dan berucap dengan ucapan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW menjamin man yatman li ma baina lahyaihi wa baina atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin atasku, bagiku antara kedua bibirnya dan antara kedua kakinya, maksudnya yaitu lisan dan kehormatannya, atman lahul jannah, maka saya menjamin baginya sorga. Oleh sebab itulah di antara kaidah Islam di antara hal yang sangat penting dalam Islam adalah menjaga ucapan, menjaga lisan, dan jika seorang menganggap bahwasanya ucapan tidak bermanfaat baginya, atau bagi dirinya, atau bagi agamanya, maka hendaklah dia diam.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 Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul ayyul Islam afdal?" Keislaman apakah yang paling afdol? Maka Rasulullah SAW menjawab man salimal muslimuna an lisani wa yadih. Yaitu yang orangnya kaum muslimin merasa aman dari tangan dan lisannya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-muslim man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih." Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Merasa aman dari lisannya dan dari ama, dari tangannya. Yaitu lisannya berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat, dengan ucapan-ucapan yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW suatu hari pernah naik ke atas mimbar dan beliau berkhutbah atau mengucapkan suatu ucapan dengan suaranya yang paling lantang, suaranya yang paling keras. Rasulullah SAW berteriak, Ya ma'syaraman amana bilisanih, walam yukdil imanu fi qalbi, la tuudul mu'minin, la tuudul mu'minin wa la tu'ayyiruhum, la tuudul mu'minin wa la tu'ayyiruhum, wa la tatabba'u awratahum. Fa innahu man tatabba'a awrata awrata akhihi muslim tatabba'a awratah wa man tatabba'a awratah yafdahu walau fi jawfi baitih. Rasulullah SAW bersabda, Wahai sekalian, orang-orang yang merasa beriman dengan lisannya. Wahai sekalian orang-orang yang merasa aman dari lisannya. Padahal keimanan belumlah masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menyakiti kaum mukminin. Jangan kalian mencaci mereka. Jangan kalian membeberkan aurat-aurat mereka. Jangan kau kalian membeberkan aib-aib mereka, kejelekan-kejelekan mereka. Karena barang siapa yang menjatuhkan, yang membeberkan aib-aib mereka, membeberkan kejelekan-kejelekan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan kejelekannya dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah beberkan kejelekannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya walaupun dia berada di pojok rumahnya. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu, lama "Lamma urija tubi kaumin lahum atfar." Tak kala saya dimi'rajkan, itu naik ke atas langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang telah dimaklumi. Maka saya diperlihatkan kepada suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku ya, min nuhas yakhmasuna wujuhahum wa sudurahum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kemudian mereka mencakar-cakar muka-muka dan dada-dada mereka. Fakultuman haula ya Jibril. Maka saya bertanya, siapakah mereka ya Jibril? Maka Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging bangkai-bangkai manusia dan mereka merendahkan kehormatan ya menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka memakan daging-daging manusia yaitu gibah sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yaghtab ba'dukum ba'dha ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya apakah kalian senang jika salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya, memakan daging bangkai saudaranya, yang Rasulullah SAW sebutkan tentang ghibah di dalam hadisnya zikr ka akhaka bima yakrah yaitu menyebut-nyebut ya, sesuatu tentang saudaramu dengan suatu perkara yang dia tidak senangi yang dia benci ya. maka para sahabat pun bertanya wahai Rasulullah Bagaimana jika perkara tersebut memang ada pada saudara tersebut? Maka Rasulullah SAW, ingkana lahu kama takul faqad Barang jika lau seandainya benar-benar terjadi apa yang kau katakan ada pada saudaramu tersebut, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun kadarik adapun jika tidak seperti itu, faqad bahattah, maka sungguh telah, engkau telah berdusta terhadapnya. Engkau telah berdusta terhadapnya. Oleh sebab itulah Amr bin As radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi demi Allah, la ayyakula ahadukum lahma hadza." Andai kata salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai ini, yaitu beliau ketika itu melewati bangkai bigal hasil peranakan antara kuda dan keledai. Andai kata salah seorang di antara kalian memakan daging ini, daging bangkai ini, maka itu khairul lahu min ayyakula lahma akhi. Itu lebih baik baginya daripada dia memakan daging saudaranya sendiri. Yaitu menyebut-nyebut kejelekan, menyebut-nyebut aib saudara sendiri. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan yang terbaik. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam. Hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Oleh sebab itulah nasihat para ulama, nasihat guru-guru kita agar seseorang itu luzum sukut, terus menerus diam di dalam perkara-perkara yang dia tidak memiliki andil terhadapnya, tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Wala takfu ma laysa laka ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berkomentar, jangan kalian bermaukif dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di antara nasihat-nasihat mereka, man ya, man somatan aja, barang siapa yang diam, maka dia telah beruntung, dia telah berhasil. Ya. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya hal ini adalah marfu dari Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man somatan aja." Barang siapa yang diam, maka dia akan beruntung. Demikianlah Islam. Islam dibangun di atas perkara yang jelas sehingga seorang tidaklah boleh berbicara, berkomentar kecuali dengan suatu perkara yang sangat jelas. Rasulullah SAW di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bersabda, "Innal abda la yatakallam bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba dia berucap dengan suatu ucapan ma yatabayyanu fiha yang dia tidak perjelas pada ucapan tersebut yuzal fiha fi jahannam abad bainal masyriq wal maghrib maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam lebih jauh dari jarak antara timur dan barat apa penyebab dari perkara tersebut adalah karena dia berucap dengan perkara yang tidak jelas baginya tidak memiliki kejelasan kila wakal hanya persangkaan tidak didasari dengan kejelasan dan suatu perkara yang telah jelas baginya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kami menasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ucapkanlah ucapan yang benar. Ucapkanlah ucapan yang ucapan tersebut bisa memberikan manfaat bagi seseorang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bisa memberikan manfaat bagi umat dan bukan perkataan yang bisa membahayakan dan mencelakakan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wal bayani wal barahin innahu huwas samiul alim. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berucap di hadapan Rasulullah SAW ucapan seorang istri yang asalnya dia ingin menunjukkan kecintaan kepada seorang suami. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, hasbuka Safiyata kada wa kada." Ta'ni qasirah. Wahai Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu bagimu begini dan begini. Ya, yakni pendek yaitu pendek, suatu kekurangan yang ada pada diri sofia radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala mengucapkannya di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Sebagai bentuk ingin menunjukkan bahwasanya beliau lebih di hadapan Rasulullah SAW. Hasbuka Sofia tekada wa kada. Cukuplah sofia itu bagimu begini dan begini. Maksudnya kekurangannya wahai Rasulullah. Yaitu pendek. Maka Rasulullah SAW berkata, dengan tegas. Beliau mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri jazad. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengucapkan satu ucapan, suatu perkataan yang andai perkataan tersebut dicelupkan di lautan, maka pasti seluruh lautan akan ikut tercemari dengannya. Lihat mengerikannya mengerikannya suatu perkataan yang di dalamnya tergantung gibah, penyebutan kejelekan atau aib seorang muslim, seorang saudara. Rasulullah SAW mengatakan al-muslim alal muslim haram. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Damuhu wa irduhu wa maluh. Haram hartanya, haram kehormatannya, serta haram darahnya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam khutbahnya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmatu syahrikum hadha wa fi kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha ala hal balag Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan-kehormatan kalian adalah haram di antara kalian seperti diharamkannya hari ini, di bulan ini, di tempat ini. Itu di ya, tempat Rasulullah SAW berkhutbah di negeri tersebut diharamkan. Ala hal balag, bukankah saya telah menyampaikannya? Bukankah saya telah menyampaikannya? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim adalah hal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sehingga tidak dihalalkan oleh seorang untuk merendahkannya, untuk menjelekkannya, untuk membeberkannya, untuk membongkarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan rahimallahu mra'an amsaka fadlal kalam wa qaddama fadlal amal Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan merahmati seseorang. Dia menahan banyak berbicara, tetapi dia mengutamakan lebih banyak untuk beramal. Menahan berbicara karena semakin seorang berbicara dalam segala dalam sesuatu, maka berarti dia telah bertambah kewajibannya di dalam pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia terjerumus dalam kata-kata yang tidak jelas padanya. Pada kata-kata yang tidak bermanfaat, pada kata-kata yang di dalamnya tidak mengandung manfaat dan kebaikan padanya. Oleh sebab itu diharapkan bagi setiap insan dan bahkan suatu kewajiban bagi kita untuk mengucapkan ucapan yang baik dan menjaga lisan kita memikirkan ya. ida arada ayatakallam nazar kata Ibrahim At-Taimi seorang mukmin itu jika ia, ia hendak berbicara ia melihat jika hal tersebut kebaikan baginya maka ia pun berbicara jika itu ada suatu keburukan dan kejelekan baginya maka dia pun menahan ucapan tersebut ya. menahan ucapan tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan karunia kepada kita berupa amalan yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat untuk diri pribadi, untuk keluarga, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa insyaallah pada hari ini hari Jumat akan dilaksanakan kajian intensif pelajaran bernilai dari sirah kehidupan manusia termulia yang diambil dari pembahasan kitab Al-Arjuza Al-Miyya fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Jadi kajian intensif ini insyaallah akan dimulai pada hari ini hari Jumat pukul 4 sore atau ba'da salat asar di Masjid As-Sunnah, Mahat As-Sunnah tempat kita salat Jumat ini. Jadi insya Allah untuk kajian intensif ini akan dilaksanakan selama tiga hari, sebanyak delapan sesi insya Allah, dan berakhir pada hari Ahad. Jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk kajian tanya jawab seperti biasanya, maka ditiadakan dulu untuk pekan ini karena akan ada kajian intensif insya Allah dimulai pada hari ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.